وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim amma ba'd yang kami hormati masyarakat perumahan beringin geria beringin asri terutama kepada Bapak Ketua RW dan seluruh perangkat RW yang saya hormati, para Ketua RT, terlebih khusus kepada Sohibul Hajat, Bapak Muhammad Agung sak keluarga yang kawula mulyakaken semua yang hadir di acara ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka pengaosan, pengajian dan tasakuran keluarga Bapak Haji Muhammad Agung dalam Oh, ini kita dungak nong untuk mantul ini insya Allah daftar Allahumma Bapak Muhammad Agung sak keluarga niki menyelenggarakan tasakur Kanti bersama-sama mengadakan pengajian. Mudah-mudahan atas kesyukuran itu semuanya Bapak Agung beserta keluarga senantiasa ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian kalian pentingnya kita melakukan syukur. Kita ini kadang-kadang memaknai syukur syukur dan syukuran sami napa mboten Bu Beda apa sama? Syukur dan syukuran Syukur asyukru itu bahasa Arab Syukuran itu dari bahasa Indonesia Biasanya nek bahasa Indonesia syukuran itu terus beralih kepada maknanya apa syukuran itu artinya terus menyempit maknanya jadi makan-makan sama nang kantor munggah pangkat kapan ini kapan syukurannya? itu berarti terus artinya kapan mangan-mangan nah niku padahal sing jenenge syukur niku ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati syukur itu maknanya yang secara sederhana dimaknai tasarruful ni'mah li ta'atil mun'im itu namanya syukur syukur artinya menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya syukur jenengan usaha doa badan kita ini penuh dengan nikmat yang luar biasa banyak mulai dari mata hidung telinga mulut tangan, kaki, ini semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana bapak-bapak setiap hari mengaktualisasikan syukur terhadap anggota tubuh kita? Tadi Pak Parmudi sudah menyampaikan seluruh kenikmatan yang kita terima di dunia ini besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diberikan mata yang sehat, telinga yang sehat, hidung yang sehat, mulut yang sehat, mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, itu besok semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok takoni dengan, sampean tak kasih mata itu untuk apa selama hidupnya? Bapak-bapak kalau umpama sekarang mau dievaluasi, dihisap oleh Tuhan, ditanya mata yang Bapak nikmati tiap hari itu itu banyak untuk baik kebaikan apa untuk sesuatu yang muspro tahu muspro muspro itu yang mubadir bukan mubasir yang mubadir mubasir itu tombol kula lah untuk apa punya mata yang bisa melihat ini apakah lebih banyak untuk melihat sesuatu yang baik melihat misalkan Al-Quran atau misalkan justru melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ditanyakan besok punya telinga panjenengan juga akan ditanya telinga digunakan untuk apa ketika di dunia untuk menyimak kalimat kalimah toyibah apa untuk mendengarkan orang menghibah orang lain untuk mendengarkan kalam Allah atau untuk mendengarkan kemaksiatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya mulut yang tidak bisu bisa bicara untuk apa ditanyakan juga Kira-kira apakah yang keluar dari mulut ini lebih banyak yang baik, kata-kata yang baik, atau justru kata-kata yang sering menyakitkan orang? Ini besok semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah menjelaskan manusia diberi nikmat panca indera diberi nikmat napa penglihatan dan seterusnya Allah menutup ayat itu dengan kata-kata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya kenikmatan yang ada pada tubuh kita besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau semuanya akan ditanyakan, kenikmatan semua yang kita miliki akan ditanyakan oleh Allah, maka yuk bersama-sama agar nanti evaluasinya itu baik maka ayo apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita kita syukuri dengan sebaik-baiknya dengan cara apa? dengan cara tasarrufun nikmah ala ta'atil mun'im yaitu dengan mentasarufkan kenikmatan untuk mentoati zat yang memberi kenikmatan kepada kita. Memang orang yang diberi nikmat itu kata Imam Ghazali ada setidaknya dua atau tiga macam. Sing terano kalih mawon. Ada orang yang kadang-kadang kalau diberi nikmat oleh Allah itu fokusnya malah kepada kenikmatan bukan kepada yang memberi nikmat. Contohnya contohnya ini jenengan diparingi nikmat iso tuku mobil ning malah lali karo sing paring rejeki sing memberi nikmat ingin menikon nikmat berupa mobil akhirnya apa kadang-kadang justru setelah punya mobil lupa kepada zat yang memberi kenikmatan mobil Akhirnya kadang-kadang kita bangun jam 5 sing duwe mobil dorong rauh dorong wudhu dereng sholat wis ngisi isi ngeresi imo mobil berarti jenengan niku tertipu oleh nikmat itu sendiri mesti nenek panjenengan nekmat nikmat contohnya mobil kudune setiap tambah nikmat tambah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tapi ana wong sing modele ngeten niku. Kaya bocah cilik, nggih, bocah cilik niku, bocah nek durung nalar, bocah cilik njaluk tukokno napa, misale dolanan. Napa dolanane bocah cilik njaluk sepeda. Niku kadang-kadang niki wong wau digambarkan kaya cah cilik niki begitu ditukokno sepeda lali karo wong tuane akhirnya nopo dia asik dengan sepedanya lupa dengan apa yang di kamar yang memberikan yaitu orang orang tua malah kadang-kadang setelah diberikan sepeda dolan orang iso diatur karo wong tuane niki podo karo niku Uang sing diparingi nikmat dening Gusti Allah ning lali marang Allah malah dhewe niku fokusnya pada nikmatnya itu padahal mestinya yang namanya syukur justru jangan sampai kenikmatan itu membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala nah sing sae pripun sing sae sing nomor loro Uang nek diparingi nikmat kalih Gusti Allah niku ojo kok terus fokus nenggolin nikmat niku mawon tapi harus berpikir bahwa ini nikmat ini tidak datang tiba-tiba. lo jenengan nggak dipikir, Pak, podo podo duit rumah, podo podo duit tanah, kok sing siji kelewatan tol, sing siji boten. Niku sing ngatur sinten? Sing ngatur sinten? developer ya. Nah, sing ngatur sinten? Gusti Allah. Lho nyatane yo ana wong sing nasibe ora kepenak niku tole wis cedak niku ora kenek, malah dongane kepingin kenek malah boten kenek. Nggih napa mboten? Ora sing ora tau ndonga ora kenek malah kenek. Alhamdulillah. Lho niku artine nikmat niku paringe Gusti Allah. Kadang-kadang kita tanpa melibatkan usaha kita, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Maka dari itu, syukurilah nikmat, gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali ibu-ibu yang saya hormati, syukur sebagai sebuah pengejawantahan dari nikmat itu apa? Kata seorang ulama, syukur itu ada tiga level. Level itu tiga tingkatan. Ya, ada tiga tingkatan. Pertama, niki coro Imam atau Ilah asakan dari dalam kitab hikamnya, syukur itu ada tiga level ada yang disebut dengan asukru bil kolbi apa bu? syukur dengan hati nomor kali wasukru bil lisan syukur menggunakan mulut ada yang ketiga syukur itu pada level asyukru bil jinan Eh, atau bil jawareh syukur menggunakan anggota tubuh kita apa maknanya syukur menggunakan lesan itu menggunakan hati nah ini yang penting dengan begitu mendapat nikmat ini niku langsung fokus langsung konsentrasi iki nikmat iki tidak datang secara ujuk-ujuk Enggak tahu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk niku sekonyong-konyong tanpa ada yang menjalankan nikmat itu. Tidak. Nikmat itu sampai harus sadari betul bahwa ketika nikmat itu datang, sampai kedah yakin, oh ini yakin nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya menyadari betul bahwa nikmat itu adalah dari Allah dalam sekejap ketika nikmat itu datang hati ini langsung nyambung marang Gusti Allah Lupa Pak jari ini kita harus terima kasih kepada sesama manusia misalnya diparingi onok bar selamatan ngeten iki terus jenengan diaturi nasi kotak saking Pak Agung iya jalannya melalui Pak Agung dan keluarganya tapi hakikatnya kenikmatan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu makanya syukur dengan hati itu maknane kulo sampean tidak langsung menyadari dan memahami bahwa nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro asyukru bil lisan, syukur menggunakan lesan. Dengan apa syukur menggunakan lesan? setelah panjenengan menyadari betul hati niki yakin bahwa nikmat niki datang dari Allah maka lesan secara otomatis akan mengucapkan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil itu artinya apa? Kita lesanya itu berikrar bahwa segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kepada aku kepada panjenengan sedoyo nah syukur sing paling tinggi itu pada level asyukru bil jawarih syukur menggunakan anggota tubuh maknanya apa menggunakan kenikmatan semuanya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk Bapak Ibu sekalian, mumpung jenengan masih sehat, Ayo kula sampean sing salate dereng penuh, kita mulai mensyukuri kesehatan tubuh dengan ibadah salat. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing mripate isih melek kuat, aja kanggo keplek tok. Jadi mboten tiyang mriki niku mripo. Lho saestu niki kula njeritakno tangga kula mripo mboten mriki sing meleke isih kuat ayo aja mung keplek aja mung remi ayolah sekali-kali melek iku ya kanggo entah membaca zikir membaca sholawat kersane urip niku wonten faedahe Allahumma Allahumma tapi kalau yakin nek delok wong kene prejanane ora ana sing doyan tertutup Yakin. Ini nama berarti. Boten wonten sing doyan kerbu. Nah, doyane itu Meripat ese iso melek kuat ayo untuk berpikir insya Allah berkah Allahumma Allahumma ngeten para rawuh Kanjeng Nabi nate dawuh ngaten teng setunggalipun hadis uang nek nalikane sehat, kok amale apik, kebiasaannya itu bagus. Jenengan sehat, sholat lima waktu dipenuhi, terus rutin setiap bar jumbar maghrib, napa jenengan rutinnya bar maghrib? Mau ndres Al-Qur'an, Allahumma Allahumma Amin. Amine kok orang tenanan. Okay. Bar maghrib semangat deres. Engko nopo niku tiap misalnya malam Jumat dengan paling boten maca surat Yasin. Niku nalikane sehat kebiasaane api terus niku nanti suatu saat Anda sakit dan tidak bisa melakukan amalia-amalia yang rutin kayak maos Quran, zikir ketika panjenengan sehat, ketika kita sakit tapi kalau sholat tetap wajib dilakukan amalia-amalia kebiasaan yang baik kalau kita tidak bisa melakukan karena kita sakit padahal ketika kita sehat rutinitas kita sudah baik ketika sakit pun Allah akan menghitung kita punya amal seperti amal ketika waktu sehat alhamdulillah karena apa? Karena Allah Maha Adil. Iki yakin nek wong beringin asri iki Insya Allah nek sehat mono mesti wonge rajin ngaji. Neng iki gelalah kok loro. tetap diganjar piyambake nderek nang ngaji. Sing boten dugi malam niki krana mungkin bokonge wudunen gitu karena kebiasaannya ikut ngaji eh senajan loro tapi hatinya aku jadi umpomo kok sehat umpomo kok bokong iki orang nopo butunan yakin aku arep teko lan niku diganjar kali Gusti Allah sebab pulau panjenengan menggunakan kesehatannya untuk amal yang baik pada saat kita sakit Allah menilai kebaikan kita itu terus menerus niku sebagian ulama yang menafsirkan kata wa tubuh ma wa atharohum Allah menulis apa yang kita lakukan dan asar atau bekasan dari apa yang kita lakukan itu amal menggunakan jaware, menggunakan anggota tubuh kita tasarufkan sesuai apa kenikmatan itu bu bu jenengan duwe bojo lanang nikmat napa boten? Nikmat napa boten? Syukure sampeyan duwe bojo niku napa? Lah yo iya, nikmate iku apa? Kan duwe bojo nikmat, nggih napa boten? Lah jenengan mensyukuri duwe bojo niku bentuk syukure jenengan napa, Bu? Lho cukup. Wes, nek ibu-ibu mboten jawab, bapak-bapak tak takon. Bapak-bapak duwe bojo wedok nikmat napa mboten? Nikmat. Lah, kenikmatane bojo duwe bojo niku nikmat, bentuk syukure jenengan duwe bojo niku napa? Non? Ngilangi ngeluh, wah. Lho to, lho jenengan duwe bojo pirang-pirang tahun durung ngerti carane syukur duwe bojo. Syukur wis payu. Nah ora bringe asri ora. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Lho jenengan duwe bojo niku, Bu. Bu. Duwe bojo lanang, jenengan niku nikmat saking Gusti Allah. Nek nikmat niku men tambah kenikmatane jenengan ladelono bojo sing apik. Paham? Paham? Halo ibu-ibu paham? Syukure nikmat duwe bojo lanang niku wong lanang ladelono sing apik niku bentuk syukur Gusti alhamdulillah kula diparingi bojo lanang ya lanang tenang. Alhamdulillah Mulane kula ramut kanthi sae, gelalah bojo kula niki nggih wonge nggih sae, nafkah yo ya lancar. Yo ya lahir yo ya ba. Alhamdulillah. jenengan ladeni sing apik insyaallah ditambah syukure dening napa nikmate dening Allah Allahumma tapi nek sampean ora syukur duwe bojo lanang ora diladeni sing apik niku iso minggat nggih napa Bu Kaya titen ana bojone sampean kok anger ngopi kok wis ninggalne tanggane. Bu. Bu. Duwe bojo lanang kok ngopi ngombe wetan kopi ora nang omah wis ninggalne tong. Apa meneh tanggane rondo. Nggih warung lah sing dodol niku. Wong kene hobi rondo kabeh. ngopi ilaha Ngopine wis warung sing dodol. Kopi sing ning omah ora diombe. Hati-hati, Bu. Iku berarti jenengan mungkin kurang syukur mulane bojone niku. Mbah. Hati-hati nek digondol wewe to rondo. Wong lanang ki ngoten duwe bojo wedok niku ya disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya apa bentuke mbuh iku? Wis pokoke niku disyukuri nikmat saking Gusti. Duwe bojo umpamane kok kri. Ora tegese gering niku kudu dimaknai, oh bojoku kula lansi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho insyaallah nikmate ditambah kali Gusti Allah. Allahumma Allahumma duwe bojo kok kok kebeneran kok lemu. Ya syukur alhamdulillah aku alhamdulillah aku raisin karo maratuwa labete aku mangani paring nafkah marang bojo bojo iso ketok makmur kaya ngono alhamdulillah wes wes jenengan nek syukur niki Bu bapak-bapak ibu-ibu kok syukur duwe bojo orang oleh liyane Nggih apa mboten? Nggih apa mboten? Tapi nek jenengan mboten syukur, delok bojone turu niku didelok. Ya Allah, bojo kok trimone. apa biyen aku kok iso oleh bojo sing kaya ngene rupane to. Lho iku sampean berarti ngenyek nikmate Gusti Lho tapi senajan rupane kaya ngono, biyen piye saiki? Lho apa lho maksude. Sampan bareng delok bojone turu ngorok niku. Masyaallah, bojoku turun turune ngorok. Tapi terus sampan delok anak-anak, Allah, Seko bojo sing kaya ngene metu anak-anak sing apik-apik kaya ngene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenengan nate mboten ngalami ngaten iki, Bu. Bojo sing lanang sampean wis sare terus sampean delokno. Masya Allah, sing lanang aku tiba enak turu ya welek nih. Lu sama kok muni ngono berarti sama ora syukur marang Gusti. Nggih apa mboten? Lu mulang duwe bojo disyukuri. Alhamdulillah. Sing lanang kok duwe bojo cerewet umpama lho Pak. Yakin nek wong wadon wedok kene ndelok prejengane ora ana sing cerewet. Alhamdulillah. Neng sing ana cerewet banget. Super. Cerewet super iki. Ya? Duwe bojo kok cerewet. Alhamdulillah bojoku kok cerewet. Wis kanca-kanca tangga-tangga padha ngingu manuk krungu koceyane tiap isuk aku ora usah tuku manuk ben isuk ana sing Mun pokoke kaya apa mong disyukuri nikmat dadine lego. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong iso nyakeh wong stres niku mergo kurang syukur, Pak. Apapun, apapun. Wong kuncine hidup tenang niku nek saged mensyukuri nikmate Gusti Allah. Nikmat apa wae sing Allah berikan kepada kita kok kita syukuri. Rasa hati ini lega. Alhamdulillah diparingi nikmat sing kaya ngene. Janjine Gusti Allah jelas teng Al-Qur'an ibu-ibu, bapak-bapak. La in syakartum la azidannakum wa la in kampung-kampung kono Allah kompak Allah oh, tentang kampung tapi berarti perumahan kota kok gitu <laughs> kota kok alas kok La ing sakartum la azidannakum niki janjine Gusti Allah cara wong ahli bahasa Arab eh, cara wong ahli bahasa Arab la in syakartun dipare lamun jenengan kok syukur la azidannakum niku cara bocah-bocah mahasiswa UIN niku la niku huruf napa istilah niku huruf taukid nun tasdid niku huruf taukid sing maknane menguatkan Allah ingin katakan jika kalian semua bersyukur pas pasti lo pasti ini lo pasti akan saya tambahi bener bener-bener tak tambahi lo ngono lo wong sampean diomongi uang wong ngomongnya kan jenengan pokoknya nek kerjanya api mesti bakal tak tambahi gajine bener-bener tak tambahi percaya apa bener tambah percaya apa mboten Pesatus Gusti Allah dawe ngoten niku nek sampean padha syukur mesti bakal tak tambahi tenangan nikmat sing panjenengan syukuri menika niki janjine Gusti neng kulo sampan sami menika kelemahane Bapak Ibu nek Allah sing janji kadang-kadang ora mantep nggih napa mboten Nek Allah sing janji ora pati percaya, nek dijanjeni calon wali kota, percayane nemen. Padahal Allah sing ora tau ngapusi sampean ora percaya, sing calon pilkat, calon pemerintah daerah biasa ngapusi malah diper. Nggih napa mboten? Lho niki penyakit kula sampean. Ayo kula sampean nambahi iman marang Gusti Allah percaya marang janjine Gusti Allah lho niku janji-janjine Gusti Allah niku bentuke niku krana menungsa niku kadang ora percaya niku dawe ngantos ngoten niku nek kowe syukur mesti bakal ditambah tenanan nikmat sing dipun paringaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi ancamannya wala in kafartum inna adzabi lasadid kalau panjenengan kufur atas nikmatku apa definisinya orang kufur nikmat orang kufur nikmat niku terus Imam Ghazali teng kitab Ihya niku dawuhake inggih menika siji wong sing ora menggunakan kenikmatan niku kanthi sae, kanthi sak mestine, nomor loro utawa menggunakan kenikmatan itu justru untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diparingi rezeki duit wakeh oleh Gusti Allah. Kudune rak kanggo sangu Diparingi rezeki gampang kok malah sregep kepleke malah segrep jupri nopo jupri judine malah seregep dolane ning gone BKKBN Apa BKKBN Non Pokoknya sing biasa rono ngerti. Omahe cedak nggih. Eh. Eh. di uangnya tetap. Poro rawo. Lo dikai duwe malah kanggo sing ora-ora niku berarti jenengan kufur nek nikmat. Allah janjikan begini. Inna ada bila lasyadid. Coba Bapak Ibu sekalian cermati ayat ini. Gusti Allah buatan jawab nek mau sing syukur mesti ditambahi terhadap orang yang kufur nekmat. Allah tidak mengatakan tak kurangi nikmate buatan tapi Allah langsung katakan inna adzabi lasadid sesungguhnya azabku amat pedih maknanya di mana mungkin nikmatnya tidak dicabut tapi itu semua kenikmatan akan menjadi siksaan bagi dia naudzubillah min mungkin duit-duit akeh nikmatnya ora dicabut duit ora hilang tapi uang tidak menjadi kenikmatan, tapi malah menjadi seksa bagi orang itu di dunia saja sudah menjadi seksa. Naudzubillah min jenengan tingali Pak akeh wong nalikane melarat ngibadahe ini sre sre serga kuwi ndonga Ya Allah bareng kei rezeki sing akeh lali marang Gusti niku dadi siksa dadi siksa niku maknane pripun terus delalah ana-ana wae ya delalah apa terus bojone utawa anake utawa malah duit niku malah dadi fitnah marang wong sing duwe nikmat sing boten bersyukur marang kersane Gusti mulane biyen para rawuh ana riwayat ana sahabat Nabi jenenge Sa'labah. Sinten Bu? Sa'labah. Sa'labah niku wonge kere. Kere niku melarat, melarat niku kere. Oh, bolak-balik mawon. Miskin. Saking miskine niku sing jenenge Sa'labah niku para rawuh sampai sholat mawon gentosan kali bojone krana mung duwe pakaian si tok. Dadi nek saklabah ku jamaah kalih Kanjeng Nabi teng masjid, bojone niku teng kamar wudhu Wong saiki sak melarat belatar sak sak melarat melarate wong ora ana sing melarate kados mekaten. Nggih napa mboten? Ora ana sampean bojone nang masjid nganggo sarung terus sampean nang kamar engko terus salate gantian. Salabak lakon ngeten niku. Kain yang dipakai untuk ke masjid setelah selesai salah niku orang nganggo wiridan langsung lunga. Mulai ditangleti kali Kanjeng Nabi salabah sampai niku tak perhatikan anggar bar sholat kok langsung plencing imame Allahumma antas salam wa minkas salam sama kok Allahumma lantas jalan <laughs> berjamaah langsung minggat langsung lunga niku Allahumma lantas <laughs> piye sak jane ora apa tingoten sak labah jawab Gusti Gusti Kanjeng Nabi kula menika nggadah Nopo niku jenenge nggadah klambi ada kain niki namun setunggal Gusti Kanjeng Nabi Kulo niku mantun salat cepet-cepet wangsul sebab kulo kersani mangke bojo kulo niku nggih salate tepat waktu ora krana ngenteni kulo sing dangu-dangu teng mriki. Oh ya ngono, apik wis kono mulih. Lho Kanjeng Nabi niku wis jarno mawon niku tiyang niku. Bareng ngoten niku para rawuh lama-lama sak laban itu yo melarat niku ora kuat ternyata. Akhirnya sak laban niku sowan tengene Kanjeng Nabi ya Rasulullah, mbok kula nyuwun didongakno kersane kula niku diparingi bondo sing cukup malah berlebih agar hidup saya ini lebih baik. Lu Kanjeng Nabi niku Bu nek sekali ndongakno niku mesti mandi. Ora kaya dongane kula sampean. Nggih. Nek sing donga Kanjeng Nabi mesti mandi. Mandi ngertos mandi niku napa cara mujarab manjur. Kanjeng Nabi tasih tangkep kalih sahabat Salabah niku Salabah dipikir dhisik. Kowe kok njaluk sugih niku wis dipikir tenang ta. Nek cara aku kowe wis apik kondisine koyok ngene iki dalam keadaan awakmu melarat iki ibadahmu tetep apik niku sae sangat mulai akhirnya ngomong meneh karo bojone Kanjeng Nabi dereng kersa ndongakno kon kula niki soge akhirnya napa pun jajal matur malih kang sahalaba menawa-menawa bab napa Kanjeng Nabi sampun purun donga sowan malih ngantos ping 3 lagi Kanjeng Nabi ndongakno no temenanan kanggo sahalaba ya Allah muka muka engkau berikan kepada sahlabah keluberan rezeki ingkang halal Allahumma lho niku kok delalah para rawuh wasilae perantarane Kanjeng Nabi niku bar ndonga niku terus ngingu wedus siji. Wedhuse wadon. Ngingu wedus niku niku setiap dua anak niku nopo napa jenenge niku kembar. dua anak kembar di rumah meneh kembar meneh dari masing-masing anaknya punya anak semuanya kembar-kembar terus akhirnya digambarkan sampai-sampai saklabah sing maune umai cedak masjid niku saklabah terus tuku tanah sing rada adoh saka masjid mem kanggo napa jenenge kanggo niki tempate napa kambing sing akeh niku pindah tempat kambing tuambak akeh meneh akhirnya tuku tanah meneh lebih jauh lagi dari masjid bagi semakin donyane akeh malah semakin ngadoh saking lho niku akhirnya napa sak laban niku mulai maune nalikane wis rada adoh jamaah wis mulai kurang paling sedina sepisan semakin tambah jauh ke masjidnya nek Jumatan tok koyo wong mriko wong pundi niku kendal mriko Lho niku tiang muni. Nggih. Kendal, kendal. Kula mboten ngomong beringin. Ya. Saya adon niku akhire napa? Jumatan wae ora teko. Saking sibuke ngurus napa? Wedhus. Masya Allah sampai Nabi kanjeng Nabi niku goleki Lho iki ndi salah kok ora tau ketok nang masjid saiki iki wonge iki kabare kepiye Dijawab kali para sahabat Kanjeng Nabi salah niki sak niki sampun dadi juragan wo Kanten weduse niki pun pirang-pirang salah niki pun mboten patoso kelingan kalih masjid Kanjeng Nabi Masya Allah kaya ngono wong niku biyen wis tak kandhani tak dongakno sugih mikir sebab wong sugih niku biasanya terus lali kali Gusti Allah lah niku akhirnya napa kranten ngoten niku lama-lama apa yang terjadi saya suwe malah kebalikan prosesnya weduse saya suwe saya entek entek entek sampai piyambake menika dijaluki zakat mawon ora metu niku bah Kanjeng Nabi ngutus utusan marang Salabah, kaya Salabah wedhuse wis atusan cukup zakate. Niku jawabane ngeten. Apa kowe arep cukup zakat? Aku iki ngrumat wedhus iki pirang-pirang tahun iso berkembang ngene iki. Enak men kowe arep cukup zakatku. Sampai ngoten niku para rawuh. Akhire napa ditakdir kali Gusti Allah yang berharap meneh. lillah wa inna ilaihi. Nah, artinya apa ini jadi pelajaran kita semua. Kita hidup ini makin lama insya Allah makin berkembang menuju ke arah kemakmuran. Allahumma. Allahumma. Tapi kemakmuran, kemapanan kita itu yuk bareng-bareng Bapak Ibu sekalian kita barengi dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur saya suwi saya tambah. Nggih napa mboten? Bu. Bu. Umur Pulau sampean saya tambah napa kurang nggih? Saya tambah hitungane saya kurang jatah. Nggih napa mboten? Kita mau cari apa lagi? Wong kene iki tak delok kula mau lewat rata-rata rumah niku wis ana garasine kabeh. Nggih apa mboten? Teng garasi ana sepeda loro, ana sing telu, ana sing papat, tambah mobile. Wis mau cari apa lagi hidup ini para rawuh kalau bukan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Yuk harta kita jadikan wasilah Jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab apa? Kebahagiaan sejati bukan pada harta yang kita jejer Mobil yang kita jejer Rumah yang kita jejer Istri No. Kebahagiaan sejati bukan di situ. Kebahagiaan itu tempatnya tengkuti, bu api orang ngendok akeh wong sing mobile jejer-jejer omahe jejer-jejer bojone tapi tidak bahagia wonten apa mboten wonten apa mboten artinya apa harta itu kemudian justru tidak memberikan kenikmatan kepada dia tapi tidak sedikit orang yang hidupnya sederhana. Mengdintis dindis numpake sepeda motor. Tapi wongis bersahaja sederhana. Atine anteng, suasananya bahagia, istrinya soleha, istrinya wonge niku apian, anak delalah soleha, rezekine halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi wong suke ape tapi yuk kesugihan kita itu kekayaan kita kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jenengan bayangno bapak ibu sekalian wes bu bu pak niki sami meneng niki ngantuk napa ngrungokno niki mirengke kalih ngantuk oh ngono bisa ya wong kene ngantuk karo rumon. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, yuk kita belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Awak dhewe iki wong tuwa-tuwa kados kula jenengan iki wong wis duwe keluarga, kerja keras mengumpulkan uang, kerja keras mengumpulkan rezeki, ditumpuk, ditabung macam-macam niku rano manfaatnya bagi kita semua karena apa? Kalau kita tidak mentasarufkan kepada jalan yang benar, Engkau sampai niku padha karo no bojone sampean kalau anaknya sampai tok. Dan itu belum tentu dimanfaatkan untuk kepentingan jenengan. Maka hakikat dari kekayaan kita adalah apa yang kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu Mula Kanjeng Nabi niku nek dalam dialognya kalih bojone niku bojone Kanjeng Nabi sing paling nom asmane sinten Bu? Siti Aisyah. Siti Aisyah niku Masya Allah dalam dialog-dialognya itu Kanjeng Nabi sering misalnya ngeten Kanjeng Nabi niku kadang-kadang dikirimi kalih ini niku mbuh napa niku daging, napa niku kadang-kadang roti, Terus sampai besok belum habis. Kanjeng Nabi medal melakukan tugas entah berdakwah atau apapun. Lalu pulang tanya kepada Siti Aisyah, Aisyah daging sing wingi dikei Pak Agung niko tasih napa mboten? Oh, anu Pak, anu Kanjeng Nabi daging wingi kok niku sampun telas kula paringake tangga sing niku mboten gadah lawuh. Jawab Aisyah yang mengatakan, makanan itu sudah habis saya kasihkan orang yang membutuhkan. Kanjeng Nabi jawab Aisyah ngerti yo. Iku berarti ora entek krono hakikat justru ketika sampean berikan kepada orang yang membutuhkan kita sedang mengabadikan harta kita untuk nanti di akhirat alhamdulillah alhamdulillah nek nah, kita kan prinsipnya beda Pak takon bojone. Dek, wingi masakan anu kae isih. Oh, yuk tak kekno anu. Napa krungu jawaban ngoten aku ngoten niku sing lanang sampean jawabe piye? Panganan enak enak kok malah dikekno wong liya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku bedane Kanjeng Nabi karo bojone sampean. Nggih napa mboten? Oh mboten Pak nggih. Boten sami kalau kanjeng Nabi panji. Lalu coba kalau jawaban suami, alhamdulillah sampan kek wong liode, iku berarti sampan wis mengabadikan harta kita, milik kita untuk nanti keperluan kita di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rien istri kanjeng Nabi namanya Siti Khadijah niku bisnisnya lancar bisnisnya sukses jadi wanita pebisnis yang sukses seluruh hartanya itu diserahkan kanjeng Nabi untuk apa? berjuang di jalan Allah subhanahu itu Khadijah dulu tapi Khadijah hari ini halo Halo, mriki mboten wonten jenenge Khadijah nggih. Mboten. Khadijah Kanjeng Nabi niku bondone kabeh dipasrahno Kanjeng Nabi kanggo berjuang teng margine Gusti Allah Subhanahu Wong wedok saiki, bojo wedok saiki ana wong lanang duwe duit, arep infak nang masjid, arep nang masjid Jumatan kok ketok golek duit sing atusan ewu terus bojone weruh Pak nang masjid kok gawa duit atusan ewu gak apa Bapake jawab iki engko tak lebokno ning kotak amal ya Dik ya akeh temen niki mau wedok sani mau wedok mriko nggih nggih napa mboten Bu wong lanang arep amal akeh niku malah diseneni niku mau wedok jaman sakniki nggih napa mboten Bu Nggih napa mboten? Niki tapi mboten wong wedok mriki nggih. Mripo. Lah mriki luwih parah. <laughs> Maksud kula ngoten niku. Nggih. Ayo contoh istrinya Kanjeng Nabi ditasarufkan ke jalan Allah. Monggo kudune rak wong wedok niku wong lanang duwe duit akeh kok arep nang masjid nggawa satu sewunan siji Mas napa mboten kira? wong rezeki kita niku nembe kata malih malih malih oh, ngono dik yo ya. dukono sejuta lho kok akeh men Lombatik meneh. Lho niku artinya napa Harta yang kita miliki hakikatnya adalah apa yang kita gunakan. Nek coro Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi ahli tafsir dari Mesir niku dawuh ngeten. Saniki sederenge definisi saking Syekh Mutawali, kalau tangkep. Rezeki niku tak cara jenengan apa Bu? Kita ini kan konsepnya tentang rezeki itu maknanya apa yang kita peroleh itu adalah rezeki. Dia Padahal hakikatnya belum tentu. Jenengan kerja setiap bulan untuk gaji 10 juta. Niku dorong tentu niku rezeki nih jenengan. Gimana Contohnya bapak-bapak sebagai kepala keluarga kerja dapat gaji 10 juta itu semuanya belum tentu rezeki jenengan ono rezekine bojone ono rezekine anake ono sing dadi rezekine dokter mergo anake jadi dadi rezekine dokter nggih yang menjadi rezeki kita itu adalah yang kita gunakan untuk kepentingan kita dalam hal kebaikan itu hakikat rezeki kita Berarti orang mesti wong sing duit duit akeh niku rezekine akeh, mboten mesti. Kalau tidak digunakan untuk kepentingan yang baik bagi kita di dunia maupun urusan akhir Akhir Contohnya jenengan duit duit akeh, duit duit akeh tapi kok digunakan hal yang tidak manfaat. Ono Agustusan ngomong karo tanah, wes tanah kene Agustusan tirakatan tak jamin. Nggih, engko surungane kowe golek, tak golekno surungan. Topi miring. Nggih, cap kinjeng. Napa malih? Iku. Pale anu Pak, oplosan yo tak gawekno. Lho niku sampean dhuwit sing ditasarope ngoten niku, meskipun duit itu datang ke kita lalu kita gunakan untuk itu itu namanya bukan rezeki kita. Karena yang disebut rezeki itu mestinya adalah yang kita manfaatkan untuk kebaikan kita, urusan dunia dan akhirat yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu jenengan percos untuk gaji 10 juta ditabung barang ditabung terus kanggo daftar kaji kanggo nyekolahne anak kanggo Pulau panjenengan infak teng masjid niku rezekine utuh manfaat kabeh Allahumma Allahumma itulah hakikatnya rezeki moral nah kalau kita bisa mentasarufkan seperti itu insya Allah la dan nakum, Allah bakal tambahkan rezeki itu Allahumma Allahumma tapi kalau kita keliru mentasarufkan kita dijadikan harta itu jadi seksa bagi kita semua na'udzubillah min dari maka dari itu yuk pulau panjenengan mensyukuri apa yang ada pada badan kita mensyukuri harta kita mensyukuri anak kita jenengan syukur punya anak itu bentuk syukurnya apa bu ibu bentuk syukur punya anak itu apa yo anak niki amanat saking Gusti Allah kita didik dengan baik kita napa niku gula wentak dengan baik Insya Allah kalau anak-anak kita kita didik dengan baik Ini bentuk syukur kita mendapatkan nikmat dan amanat berupa anak Anak jadi anak-anak yang solehah Allahumma anak-anak solehat manfaatnya nanti juga akan kembali kepada kita Allahumma jenengan besok mati pulau gak ceng mati nggih napa badan. cuma ke mati niku iso jenengan riyin pulau keri pulau pulau keri jenengan riyin milih pundi dulu non oh sami mau nggih kita semuanya akan mati apa investasi kita yang paling penting? Yuk investasi kita paling penting adalah mendidik anak jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngajak tempat jenengan khusus kepada kaum muslimin, anak-anak ojo sampai orai somo Qur'an nek anak-anak wis wis iso maca Quran nggih, masyaallah sampean besok arep mati niku sing nunggoni anak-anak sing iso maca Quran. Ana sing napa niku nalkin, ayo Bu, ayo Bapak, maos la ilaha illallah Muhammadur sing mbarepe no surat yasin sing nomor loro nuntun la ilaha illallah masyaallah sing arep mati insyaallah dituntun kali Gusti Allah akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur husnul khotimah Allahumma Allahumma kita punya anak nggak bersyukur dalam artian tidak dididik dengan baik anak ngaji tidak bisa baca Quran tidak bisa apa akhirnya kadang-kadang akhirnya kemudian bapaknya akan sedok bapaknya sakaratul maut boten nunggoni no Quran neng malah ribut karo adine wis rebutan wa naudzubillah min naudzubillah min bon Syukur kita kepada Allah atas anak yang diberikan kepada kita. Kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Pak, aku wis katung ora iso ngaji kepiye. Ora apa-apa, bapake wis kliwat. Tapi yo tetep berikhtiar ngaji. Anak sing durung kliwat kon maos Al-Qur'an, belajar teng TPQ, belajar teng majelis, pengajian Al-Qur'an teng daerah mriki yuk no anak-anak meniko Ampun ngantos kelewat sebab nek wis kelewat kok nek wis kadung sepuh belajar Quran ku wangel lesane niku Bu. Alladzina apa malah macane latin. Alat zina. Alladzina malah jadi ah, Krono sing diwaca tulisan Kabeh. jadi akeh saniki wong niku yasinah misalnya nggih. Niku wong-wong macane Arab niku saking kanan ngi ke dari kanan ke kiri. Yasin wal Qur'anil Hakim inna laminal mursalin ala shiratin mustaqim tanzilal azizur rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wabilun. Iku macane ngene. Yasin wal Qur'anil Hakim inna laminal berarti macane latih. Ah, ah, monggo anak-anak kolon jenengan sing durung keliwat menika kita didik agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan dalam rangka tasakur yang seperti ini, ayo yang paling penting Bapak Ibu kita punya kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah mengalahkan seluruh nikmat apapun yaitu nikmat iman dan nikmat es es pun bu niki cekeli jenengan kok saiki dari wong iman dari wong Islam dengan wajib bersyukur atas nikmat iman dan Islam itu tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Ngeten, kenapa kok dikatakan nikmat itu paling besar? Rasulullah nanti dawuh ngeten. Rasulullah nanti kerawan malaikat Jibril, malaikat Jibril ndawi kanjeng Nabi ngeten. Mamin ahadin min ummatikum yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa mata alaihi illa dahalal jannah tidak ada seorang pun dari umatmu wahai Muhammad kata Jibril yang di dunia itu meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mati dalam keadaan yakin atas Allah dan Muhammad Rasulullah insya Allah mesti bakal mlebu swarga Allahumma Allahumma Loh kancing Nabi nanti malah tanggal ngaten para wa inzana wa insaroko Apakah meskipun orang itu pernah berzina, ya masuk neraka. Apakah meskipun orang itu misalkan pernah mencuri, ya masuk neraka. Cuma masalahnya Bapak Ibu, semua orang yang beriman nanti pasti masuk neraka, asal eh, masuk surga, asal iman dibawa sampai mati. Cuma kalau ketika hidup ini imannya ditambahi dengan amal yang jelek lan niku sedurunge mlebu swarga besok transit riyen teng neraka transit niku teng pundi neraka lan niku transit teng niku niku tergantung amal perbuatan Lah besok sing terakhir mlebu swarga niku para rawuh wong sing duweni iman modele modale namung iman. Besok terus Kanjeng Nabi wong sing iman kalih Gusti Allah salat orang ngarang angel nggih. Zakate ora tau metu, salate ora tau ngakoni Bu. Bu. Besok mlebu swarga niku akhir. Wong-wong sing do salat, sing do poso niku wis do mlebu swarga, piyambake teng neraka niku terus napa niku ngeluh kali Gusti Allah. Ya Hananu ya Mannan Lho niku niki saking Kanjeng Nabi niku langsung wiridane aja liyane kuwi, aja malah gembar-gembor ya Allah, piye iki aku kok panas temen ora diur. Wiridane niki dicatat ya, umpama besok mlebu neraka niku wiridane ya Hananu ya Hanan. Lho besok niku niki kula kepengin gambarake nikmate iman gede banget niku napa ngeten para rawuh jenengan sing iman yo ya salat yo ya poso umpama kok kecemplung ning neraka terus mengko kecemplung malih sebelah sampean wonge sampean kenal tapi wong niku kafir ora Islam niki cara keimanan Islam terus mangke sampean niku dinyek karo wong niku you you apa kowe iki nang donya tak delok yo ya nek poso poso sholat yo melu sembahyang kue kadang-kadang yo metu zakat barang tapi kok nyatanya kue padha para aku ning merokok berarti orang-orang guna nih to yu salatmu yu yu nali nalika dinyek ngoten niku para rawo Gusti Allah pireng Gusti Allah langsung dawo kalih para malaikat malaikat Iki wong-wong kafir do ngenyek wong Islam sing mlebu neraka jarene ora ono manfaate iman niku. Tak kandhani. Saya tidak akan memperlakukan orang yang kafir sama dengan orang yang iman. Saya tidak akan memperlakukan orang yang memiliki iman di dalam batinnya sama dengan orang yang sama sekali tidak iman kepadaku. Ayo, orang-orang yang punya iman keluarkan malaikat tak lagi niku tiang-tiang pundi Gusti ya ini kan, ya termasuk wong beringin asli itu oh oke oke oke lah mereka pripun yo ya kaya dua iman tapi yo mbiyen yo ya ana tambur maksiat barang ya tak temlono nang rokok Tapi berhubung dinyek karo wong kafir, sen kabeh. dan itu besok pulau jenengan bintas saking neraka wong-wong sing kafir niku weruh, Weruh niku weruh niku ngeten. Lho ya Allah. Wong-wong iku ternyata kok diangkat karo Gusti Allah dilebokno ning gone suar. Mulane teng Al-Qur'an niku terus mengabadikan kata-katanya orang kafir ini. Rupama yawaddul ladzina kafaru yawaddul ladzina kafaru wong sing iman iku diangkat saking neraka, aku mbiyen iman Gusti wis kliwat. Menyesal sudah ada di neraka. Nauzubillah min Artinya kita wajib bersyukur Kita diberikan oleh Allah iman dan Islam Yuk jaga iman Jaga Islam kita Sampai akhir hayat kita Mudah-mudahan inilah yang menjadi penyelamat kita Dunia sampai akhirat Allahumma Allahumma amin. Bon, Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, mboten usah kata-kata, mugi-mugi ingkang sekedhik menika bisa menjadi bahan perenungan bagi kita untuk semakin hari semakin bisa memperbaiki diri kita, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Monggo kita tutup dengan doa ning sedurunge donga kula ngajak jenengan sing men sing ngantuk ya melek sepisan solawatan tuh nggih. Purun nggih. Nah, kula tak maca solawat ora usah diringi Mas. Men suaraku ketok apike. Mangke ditirono Bu nggih, tak wacakno sepisan terus jenengan nyerokake.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 على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ